Rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya menjauhi larangan-larangannya dan juga selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingga bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk bersujud kepadanya, untuk mengumpulkan pahala-pahala sebagai bekal kita nanti di akhirat nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di keseharian kita itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Di dalam wudhu kita, di dalam salat kita, di dalam puasa kita, itu semuanya termasuk dari penghapus-penghapus dosa dan juga seseorang di dalam melaksanakan hajinya yang dimana dia melaksanakannya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi haji yang mabrur. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, وحج المبرور mabrur له جزاء إلى الجنة dan haji yang mabrur haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga para ulama menyebutkan haji mabrur yaitu haji yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan menjauhi larangan-larangan dan juga men, dan juga haji dengan harta yang halal. Sehingga ini yang disebut dengan haji mabrur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan seseorang yang melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur, dia seperti dilahirkan kembali oleh ibunya di alam dunia ini. Dan ini adalah termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Di dalam wudhu kita, di keseharian kita. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Bahwa kita, ke kita, ke kita, kita membasuh tangan kita. Ketika kita membasuh tangan kita maka akan hilang. Akan luntur dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Sampai tetes terakhir. Dan juga di dalam sholat kita itu termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, seandainya di, di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dan kalian mandi di dalam sungai itu dalam satu hari lima kali Apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuh kalian? Maka para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu juga solat lima waktu. Bahwa seseorang ketika dia melaksanakan solat lima waktu maka termasuk dari penghapus penghapus dosa. Pagi, siang dan malamnya dia hapus dosa dengan dengan salatnya. Bahkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Shalawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan, Salat yang lima waktu dan satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Selama seseorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia sering rajin melaksanakan sholat. Maka ada akan dia akan masuk ke dalam jannah. Ke dalam pintu. Pintu jannah. Seseorang yang melaksanakan siam. Dia akan, dia akan masuk ke pintu rayyan. Pintu khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka yang rajin berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bulan ini pada bulan Muharram. Di sana ada puasa. Yang dimana seseorang disunahkan untuk melaksanakan puasa pada hari itu dan keutamanya sangat besar sekali. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala suila Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an saumi yaumi Arafah Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah Kemudian Rasulullah menjawab, "Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah." Bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya an siyami yaumi Ashura tentang puasa Ashura Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Yukaffiru sanah al-madiyah." Bisa menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." wa fihi wa unzila alayya fihi. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi menjawab, itu adalah merupakan hari yang dimana aku dilahirkan. Yang dimana hari aku akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dimana hari turun kepadaku Al-Quran. Para hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini di sana banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan puasa sunnah. Yang diantaranya yaitu puasa Ashura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Ashura dari kata Asyarah. Pada bulan Muharram. Disunnahkan seseorang untuk berpuasa di dalamnya karena keutamaan di dalamnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yukaffiru sana al madiyah bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Bahkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang puasa Asyura. Nah, Ibnu Abbas menjawab, saya tidak mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari keutamaan pada hari-hari lain kecuali pada hari ini, yaitu pada hari 10 Muharram puasa Ashura karena keutamaan di dalamnya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari keutamaan di dalamnya, meminta keutamaan di dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan itu diwajibkan puasa Ashura. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan maka sebelumnya diwajibkan puasa Ashura. Maka ketika datang, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah, puasa yang mustahabbah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang besar, hikmah sebagaimana para ulama menyebutkan di dalam disunahkannya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram adalah mengagungkan pada hari itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keutamaan pada hari itu. Dan juga hikmah yang lain, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa pada hari 10 bala bulan Muharram orang-orang Yahudi berpuasa dan para ulama menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan juga disunahkan seseorang untuk berpuasa satu hari sebelumnya. Yaitu puasa Tasu'a. Tanggal 9 Muharram dalam rangka menyelesaikan orang-orang Yahudi dan Nasara. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada puasa Asyura maka seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bahwa pada hari ini tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi mengagungkan sehingga mereka pun berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nabi mengatakan, "Faida kana amul mukbil, insya Allah sumnal Dan tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa tanggal sembilannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, lain baki itu ila qabil la sumanat Apabila aku sampai nanti tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal sembilannya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum Nabi sampai ke tahun yang berikutnya. Akan tetapi tetap bahwa disunahkan seseorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Hal ini sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sumut tasi' wal 'ashir khaliful yahud." Berpuasalah kalian pada bulan pada tanggal 10 dan pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 khaliful yahud, silsilah orang-orang Yahudi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyelisihi orang-orang jahiliyah, berusaha menyelisihi orang-orang Yahudi di dalam semua aktivitasnya.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 Di sana ada kelompok-kelompok yang sesat. Yang di mana seharusnya mereka mengerjakan amalan-amalan saleh dengan berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi mereka malah melaksanakan ibadah-ibadah yang menyesatkan umat. Ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ibadah-ibadah yang menyerupai orang-orang jahiliyah. Ibadah-ibadah yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perbuatan mereka, yaitu kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok rawafid, rafidah, yang mereka melaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan meratapi kematian Husain. Mereka memukul diri mereka sendiri, merobek-robek baju mereka sendiri, berteriak dengan histeris, meratapi kematian Husain. Dan ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah Bahkan Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam di dalam hadis Abi Musa Al Ashari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a berlepas diri minas salikah dari orang-orang yang berteriak histeris ketika meratapi mayit dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri minal haliqah para ulama menyebutkan al haliqah yaitu orang-orang yang menggundur rambutnya dalam rangka meratapi mayit dan juga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari syakah. Para ulama menyebutkan asyakah, yaitu orang-orang yang merobek bajunya sendiri dalam rangka meratapi mayit. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Bukan termasuk dari perbuatan umat Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a da'wal jahiliyah." Nabi mengatakan, "Laisa minna bukan termasuk dari golongan kami man daraba al-khudud, mereka yang memukul pipi-pipi mereka sendiri." baik dengan tangannya atau memukul kepala mereka dengan pisau sampai berdarah. wabarabal khudud wa syaqqal juyub dan merobek baju-baju mereka. Wada'a da'a bid'awal jahiliyah dan berteriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan ini. Sehingga mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang mengadakan ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan itu termasuk dari hulu fiddin. Bahkan Nabi saw mengatakan halaka mutanabtiun celaka orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agamanya. Bahkan Nabi mengulanginya tiga kali. Halaka mutanabtiun, halaka mutanabtiun, halaka mutanabtiun. Mudah-mudahan mereka hancur didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tentunya bukan ibadah. Dengan menganiaya dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya dia sendiri. Anaknya pun dia aniaya dengan pisau sampai berdarah. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada tanggal 10 Muharram itu ada yang disunahkan berpuasa di dalamnya.